Allah anugerahkan, Allah berikan kemuliaan ini, yaitu kemuliaan untuk menghadiri majalisul ilm, halaqah-halaqah ilmu, majlis-majlis ilmu, di ketika seorang datang dan duduk bersimpuh di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala maka senantiasa dia mendapatkan kebaikan dan doa ampunan dari kiramul bararah makhluk yang termulia dari kalangan para malaikat malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Safwan bin Asal radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda innal malaikata la tadau ajnihataha li talibi ilmin ridan bima yasna bahwa para malaikat senantiasa meletakkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu karena mereka ridho dengan apa yang sedang diamalkan oleh para penuntut ilmu maka ini diantara faedah yang besar yang diraih oleh seorang penuntut ilmu seseorang yang menghadiri majelis ilmu mendapatkan doa demikian pula kemuliaan berupa doa kebaikan dari kalangan para malaikat. Dan ayuhal muslimun ibadallah di antara fawaid majelis ilmu juga bahwa majelis ilmu adalah majelis ibadah. Majelis ilmu adalah majelis ibadah yang tentunya penting bagi kita untuk senantiasa menghadirkan dan mengikhlaskan niat-niat kita di dalam menghadiri majelis ilmu. Demikian pula di antara fawaid manfaat menghadiri majelis ilmu adalah kita bisa terhindar dari perbuatan kemaksiatan. Bagaimana tidak? Pada detik-detik ini berapa banyak kalau kita menoleh melihat keluar sana di jalanan, di pasar, di mal-mal, berapa banyak dari kalangan kaum muslimin yang mereka terjatuh kepada kemaksiatan. Nah, ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di tempat ini untuk bermajlis ilmu, maka kita pun terhindar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara fawaid majelis ilmu adalah hibdul lisan. Seseorang bisa menjaga lisannya. Bagaimana tidak? Ketika seorang duduk di dalam majelis ilmu, dia pun duduk dalam kondisi tenang mendengarkan. Lisannya pun terjaga dari mengucapkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara fawaid majelis ilmu. Demikian pula di antara fawaid majelis ilmu adalah seseorang bisa mendapatkan fawaid ilmiah. Faidah-faidah ilmiah yang berupa hukum-hukum syar'i yang tentunya memberikan manfaat kepada seorang muslim. Demikian pula di antara fawaid majelis ilmu adalah dia mendapatkan nasihat, mendapatkan ujangan yang tentunya ini bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang memiliki khasyah dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang di dalamnya ada keimanan, hati yang di dalamnya ada harapan yang besar untuk mendapatkan dan meraih keridhaan Allah Rabbul Alamin. Asyarul muslimin rahimakumullah pada kesempatan ini insyaallah taala eh, kita akan memanfaatkan untuk membahas satu hadis yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya pelajaran dars dari Ustadzul Fadil Abu Ahmad Habibullah taala lebih kita cintai dan lebih kita harapkan namun disebabkan karena beberapa kegiatan terkait dengan daurah masyayikh insyaallah taala maka mimbabi ta'awun sebagai bentuk ta'awun albir wa taqwa kita akan mencoba menyebutkan dan membahas bersama-sama hadis di antara hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Telah diriatkan Al-Imam At-Tirmidzi demikian pula Al-Imam Nasa'i dan juga Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Dan hadis ini disahihkan oleh Syalbani rahimahullah dari hadis Sauban dari hadis Sauban radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda man mata wa huwa bari'un min salas man mata wa huwa bari'un min salas al-kibru wal ghulul wadain, dain al-jannah kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam barang siapa yang meninggal ya, dalam keadaan berlepas diri ya, terbebas dari tiga hal dakhala al-jannah maka dia akan masuk ke dalam jannah apa tiga hal itu kata Nabi al-kibr wal ghulul wadain. Yang pertama adalah al-kibr, sifat kesombongan dan yang kedua al-ghulul yaitu mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi oleh imam dan yang ketiga adalah adain hutang yang ketiga adalah hutang dalam riwayat yang lain disebutkan dengan redaksi yang berbeda disebutkan man faraqa ar-ruhu al-jasada wa huwa bari'un min thalas dakhla jannah. Barang siapa yang ruhnya ketika berpisah dengan jasadnya dalam keadaan terbebas dari tiga hal maka dia akan masuk ke dalam jannah maka dia akan masuk ke dalam jannah. Apa tiga hal tersebut? Seperti yang kita sebutkan di awal. Yaitu dari apa? Al-kibr, kemudian al-ghulul, al-ghain, ya. al-ghulul, dan ad-dain, hutang. Aisyah muslimin rahimakumullah. Hadis ini terkandung di dalamnya janji dari Allah Subhanahu wa taala, demikian pula ancaman. Namun janji lebih banyak. Dalam hadis ini ataupun terdapat dalam hadis ini daripada ancaman. Dan tentunya hadis tadi yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu diarahkan, diterapkan bagi kaum mukminin yang mereka menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala mereka yang menerapkan syariat Allahu Jalla wa'ala yang mengamalkan dan mempraktekkan kewajiban-kewajiban Allah terhindar dari perbuatan dosa-dosa besar dan terhindar pula dari perbuatan bid'ah ya. dan tidak berlaku bagi orang-orang kafir ataupun mereka-mereka yang terjatuh kepada perbuatan kekufuran meninggalkan rukun-rukun iman atau rukun-rukun Islam atau mereka yang bergelimang dengan perbuatan kemaksiatan dan dosa-dosa besar ataupun perbuatan bid'ah tidak masuk dalam hadis ini. Tidak masuk dalam hadis ini. Dan yang seperti ini banyak di dalam hadis hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Seperti yang diriwayatkan Al Imam Abu Dawud ya. demikian pula Ibnu Majah dan yang lainnya dari Abu Mamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau bersabda thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah. In 'asha ruziqa wa kufiya. Wa in mata adkhalallahu al-jannata. Ada tiga golongan yang mana Allah Subhanahu wa taala menjamin mereka apabila mereka hidup Allah berikan rizki dan kecukupan dan apabila mereka meninggal maka Allah masukkan dia ke dalam jannah siapa mereka kata Nabi man dakhala baitahu fasallam fahuwa dhaminun 'ala Allah man kharaja ila al-masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah Wa man kharaja fi sabilillah fahuwa dhaminun 'ala Allah. Barang siapa yang keluar ataupun yang masuk ke dalam rumahnya kemudian mengucapkan salam, maka Allah menjaminnya, menjamin dengan jannah. Demikian pula barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid untuk ibadah, maka dia pun di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang ketiga barang siapa yang dia keluar di jalan Allah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga maknanya seperti yang pertama, yaitu diterapkan bagi kaum mukminin yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk orang-orang kafir. Tidak termasuk dalam hadis ini orang yang masuk ke dalam rumahnya mengucapkan salam dalam kondisi meninggalkan salat. Tidak masuk tidak mendapatkan jaminan jannah dari Allah Jalla wa'ala dan seterusnya dan yang mirip dengan hadis ini juga seperti yang diratkan oleh Imam Nasai dan yang lainnya disahihkan oleh Syalbani demikian pula Imam Wadi'i dalam Sahih Musnad dari Abu Mamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktubatin ya, lam yamna'hu al-jannata illa an yamut." Bahwa barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai ya, dari salat yang lima waktu, salat yang wajib, yang fardu maka tidak ada yang mampu mencegahnya untuk masuk ke dalam jannah kecuali kematian. Artinya ini tanda kebaikan dan keutamaan. Sekaligus anjuran untuk membaca ayat kursi ketika selesai sholat. Ini juga maknanya serupa dengan hadis yang kita sebutkan. Dua yang pertama. Demikian pula semakna dengan hadis yang diriatkan oleh Imam Muslim. Ya dari Uqbah bin Amir al-Juhani dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbigul wudu'a ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله illa futihat lahu abwabul jannati samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa'a. Kata Nabi, tidak ada seorang pun dari kalian wahai kaum muslimin yang dia berwudu kemudian menyempurnakan wudunya. Kemudian setelah itu dia membaca zikir asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Nabi, barang siapa yang selesai berwudu, menyempurnakan wudunya. Kemudian membaca zikir ini, wirid ini. Kata Nabi, dibukakan baginya pintu jannah. Delapan pintu jannah. Dan dia dipersilahkan untuk masuk ke dalamnya dari pintu mana saja yang dia inginkan. Luar biasa. Ya. Bukan berarti hadis ini maknanya ketika seorang berwudu kemudian membaca wirid ini ataupun zikir ini dalam kondisi dia tidak sholat ya ataupun dalam kondisi dia bergelimang dengan kesyirikan ataupun praktek-praktek kekufuran kemudian mendapatkan jaminan jannah oh tidak tidak masuk ya. tidak masuk dalam hadis ini hadis hadis yang seperti ini maknanya masyhur muslimin rahimakumullah itu diterapkan sekali lagi diarahkan kepada kaum mukminin yang mereka tegak di atas syarat Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanannya dan keislamannya jangan sampai batal ini Ma'asyur muslimin rahimakumullah. Kembali kepada hadis yang pertama yang kita sebutkan dari Abi Umamah ataupun afwan dari Sauban ya. Dari Sauban radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda Man mata wa huwa bari'u min thalas dakhala al-jannah. Al-kibr wal-ghulul wad-dain. Di sini dalam hadis ini Asyar muslimin rahimakumullah ada tiga pembahasan. Yang pertama al-kibr. Kemudian yang kedua al-ghulul dan yang ketiga ad-dain. Namun yang ingin kita bahas pada kesempatan ini adalah bagian yang terakhir yaitu ad Permasalahan hutang. Ya. Pembahasan yang pertama dan yang kedua ya, kita tunda ya. Namun yang kita bahas pada kesempatan ini adalah bagian yang ketiga yaitu permasalahan hutang. Ma'asyar muslimin rahimakumullah sengaja untuk kita titik beratkan dalam masalah ini yaitu permasalahan hutang piutang pinjam meminjam karena ini permasalahan yang pelik ya, banyak menimpa kita ya, saya dan kaum muslimin semuanya terkadang dihadapkan dengan satu kondisi ya, yang mau tidak mau ya, kita pun butuh untuk pertolongan orang lain baik itu berupa benda ataupun harta ya, uang maka penting dalam hal ini kita mengetahui beberapa adab terkait tentang masalah hutang piutang sehingga kita pun tidak terjatuh kepada perkara yang diharamkan dan kita pun mendapatkan janji ya, dari apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an demikian pula hukum-hukumnya secara rinci di dalam Al-Qur'an dan juga hadis dari Rasul alaihi salatu wasalam tentang masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan keutamaan demikian pula ajar yang luar biasa, ganjaran yang sangat banyak bagi orang-orang yang memiliki harta yang mau menolong saudaranya. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa seseorang yang meminjamkan harta kepada saudaranya dalam kondisi butuh itu dihitung tiap harinya seperti bersodakoh senilai dengan apa yang telah dia pinjamkan. Bahkan ketika dia telah menetapkan temponya untuk dilunasi hutangnya kemudian ketika dia mau menangguhkan nanti saja ya. Ya. kalau anda mungkin masih memiliki kebutuhan silahkan pakai dulu saya belum butuh padahal sudah jatuh tempo maka Rasulullah menyebutkan bahwa itu akan dilipat gandakan seperti bersodakoh dua kali lipat ya. dari apa yang telah dia pinjamkan ya. nah dan ini keutamaan yang besar. Namun di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala demikian pula rasulnya menyebutkan ancaman-ancaman yang luar biasa, ngerinya. Ya. Cukup bagi kita tentunya hadis yang pertama kita sebutkan hadis Sauban radhiyallahu taala anhu. Ya. Bagi seseorang yang tidak terbebas dari hutang tentunya mendapatkan ancaman untuk tidak masuk ke dalam jannah dan memang demikian ya. ketika seorang memiliki hutang kemudian dia tidak mampu membayarnya dalam kondisi sebenarnya mampu ya. kemudian dia tunda-tunda maka mendapatkan ancaman ya. oleh karena itu disebabkan karena pentingnya masalah ini Allah jadikan di dalam Al-Quran ayat tentang hutang piutang itu sebagai ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Ya, kalau kita baca lembaran-lembaran Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kita mendapati ayat yang paling panjang, ya, satu halaman ya, dalam mushaf yang banyak beredar di tengah kita, itu berbicara tentang masalah hutang piutang. Menunjukkan apa? menunjukkan besar dan pentingnya masalah ini dan bahayanya ketika seorang menyepelekan masalah ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh." Wahai orang-orang yang beriman, yang disuruh adalah orang-orang yang memiliki keimanan dalam hatinya. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Apabila kalian bermuamalah bermuamalah ini maknanya luas bisa jual beli bisa pinjam meminjam ataupun sewa menyewa dengan kredit ya. dengan hutang bidainin ila ajali musamma sampai batas waktu yang telah ditetapkan faktubu maka tulis catat ya apa yang telah menjadi kesepakatan ya, dicatat ini yang memerintahkan bukan saya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syariat Allah Jalla wa ala. Jadi ketika seseorang berhutang, maka jangan marah kalau diperintahkan oleh yang menghutangi, catat hutangmu. Jangan sampai lupa, jangan marah. Kenapa? Ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat Allah Jalla wa ala. Ya. Terlebih kalau hutangnya itu besar. Ya. Dan besar kecilnya hutang ini kan relatif ya relatif. Sehingga besar kecilnya tentunya kita khawatir lupa. Ya. Terlebih dalam jumlah besar. Hendaknya dicatat. Ini adab yang pertama. Ya. Ini adab yang pertama. Mencatat hutang. Ya. Dan ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dituntut untuk menerapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harus ridha bahkan minimal ya. dan ini yang kedua ataupun bahkan ya. kalaupun tidak dicatat minimal ada saksi yang menyaksikan akad ya. kredit ataupun hutang piutang tadi ini yang kedua ada saksi nah kemudian ma'asyar muslimin rahimakumullah oleh karena itu, dalam masalah ini penting bagi kita untuk memperhatikan ayat ini. Ya. Karena ya, bagaimanapun kondisi seorang terkadang tidak terlepas dari yang namanya pinjam meminjam. Ya. Terlebih dalam kondisi zaman kita sekarang ini. Ya. Kebutuhan banyak, ya. sehingga mau tidak mau terkadang dihadapkan dalam satu kondisi yang memaksa kita untuk seperti itu. Maka ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang eh, telah mengetahui hal ini, misalkan eh, dia telah berusaha mencatatnya. Kemudian paling tidak ada saksi yang menyaksikan akad tadi. Maka hukum yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Apabila kalian dalam kondisi safar, ya, perjalanan. Misalkan orang yang mau hutang ini mau safar atau sebaliknya yang mau menghutangi mau safar Kemudian tidak dijumpai orang yang bisa mencatat akad tadi. Apa kata Allah? Farihanum maqbudah. Maka hendaknya ada agunan ya. Harta jaminan sebagai pegangan bagi orang yang menghutangi. Ya. Adanya rohan. Ya gadai istilahnya jaminan ya. sewaktu-waktu misalkan orangnya pergi entah kemana ya. kemudian mungkin tidak mampu membayar maka ini barang ini menjadi jaminannya agunannya dan hukum Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau misalkan ada seseorang pinjam kepada saudaranya sejumlah uang misalkan kemudian yang mau menghutangi ini yang memiliki harta mengatakan saya sebenarnya percaya sama Anda. Percaya dengan antum wahai akhi. Ya. Namun ya, supaya lebih menenangkan hati saya, saya ingin ada barang jaminan, agunan. Ya, betul Pak ya? Agunan ya. ya. Ada uang jaminan. Ya. Maka hendaknya orang yang mau pinjam ini jangan marah. Oh, kamu kok nggak percaya sama saya? Oh, jangan. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan itu wajar. Kalau yang mau menghutangi ini menginginkan jaminan. Ya, disebutkan dalam ayat dengan tegas, farihanum maqdullah, maqbudah. Walam tajidu ya, katiban farihanum maqbudah. Kalau tidak dijumpai orang yang bisa mencatat akad ah, tadi, maka hendaknya ada apa? Agunan, jaminan. Ini adab yang ketiga. Ya. Adab yang ketiga adanya agunan jaminan tadi sehingga ini ma'asyur muslimin rahimakumullah harus diperhatikan ya. dan tentunya bagi orang yang memberikan harta pinjaman tadi ya, lapang hatinya dia, dia niatkan untuk menolong saudaranya dan hutang piutang pinjam meminjam ini kan akad yang jais hukumnya ya. boleh Artinya boleh bagi pihak yang memiliki harta untuk minjamkan Demikian pula pihak yang ingin meminjam boleh untuk membatalkan Tidak jadi, saya tidak jadi pinjam Tidak mengapa ya. Dan tentunya diniatkan untuk menolong saudaranya dalam rangka ta'awun al-birri wa taqwa Dan harus diketahui bahwa pinjaman tersebut untuk dimanfaatkan perkara yang mubah ya, Perkara yang dibolehkan secara syar'i Sehingga apa yang telah dia pinjamkan itu bisa bernilai pahala dan ganjaran si Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad demikian pula Al-Hakim dari Buraidah Ibn Al-Husayb Al-Islami radhiyallahu taala anhu kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man andara mu'siran man andara mu'siran falahu bikulli yawmin ya, sadaqatan qabla an yahilla dain wa idha halla dain falahu bikulli yawmin mithlaihi sadaqatan kata Nabi alaihi salatu barang siapa yang memberikan tempo ya, barang siapa yang memberikan tempo kepada orang yang sulit untuk mengembalikan hutangnya maka setiap harinya dia mendapatkan ganjaran senilai eh, apa yang telah dia pinjamkan berupa sodakoh terhitung sodakoh ya. semakin banyak hari yang dia berikan tempo maka semakin banyak sodakohnya ya. mungkin dari sisi materi uang ataupun harta dia tidak pegang namun dari sisi ganjaran dia berlimpah. Dan bahkan ya, ataupun kata Nabi qabla an yahilla dain, ya sebelum dia bayarkan hutangnya. Terus sampai jatuh tempo terhitung sedekah. Dan kata Nabi wa idza halad dain ya, falahu kulli yawmin mithlaihi sadaqatan. Dan bahkan ketika telah jatuh tempo sudah saatnya untuk dibayar hutangnya tadi Kemudian yang berhutang pun mampu untuk membayarnya. Lalu yang menghutangi dia mengatakan sudah saya tangguhkan, saya tunda pembayarannya nanti sebulan lagi. Ya, saya sekarang belum butuh. Kata Nabi, falahu bi kulli yaumin sadaqatan. Maka dia pun mendapatkan ganjaran dua kali lipat dari harta yang telah dia pinjamkan sebagai sodakoh. Ya, luar biasa. Besar sekali ya. uang tidak kita pegang tapi ganjaran dua kali lipat ya. dua kali lipat maka ini masyarakat muslimin rahmatullah dan juga Allah subhanahu wa ta'ala ya, telah menetapkan bahwa hendaknya bagi seseorang yang menghutangi saudaranya ya, memiliki toleransi ya, tidak mentang-mentang uangnya kemudian dipaksa untuk bayar ya, dalam kondisi sulit. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ta ya. Apabila yang memiliki hutang ini memiliki kesulitan ya, untuk membayarnya maka Kata Allah Subhanahu wa taala, tunggu, tangguhkan pembayarannya sampai dia mampu untuk membayarnya. Dan apabila yang menghutangi ini berniat untuk bersodakoh, ya, maka itu lebih baik dan itu kata Allah in kuntum ta'lamun apabila kalian mengetahuinya yaitu mengetahui kebaikan dan ganjaran yang besar ya. namun minimal ada toleransi dari pihak yang apa namanya memberikan hutang dan telah kita sebutkan tadi tentang keutamaan keutamaannya ya, dihitung sebagai sodakoh senilai dengan apa yang telah dia pinjamkan bahkan dua kali lipat ketika telah jatuh tempo namun dia tidak mau mengambilnya nah dan juga catatan bagi yang menghutangi ya, ini tidak boleh ya, ataupun misalkan ya, ketika yang menghutangi ini memegang jaminan ya, yang berhutang tadi menyerahkan agunan ya adanya apa namanya benda jaminan barang jaminan ya misalkan hutang 100 juta misalkan jaminannya misalkan mobil ya nah maka dalam hal ini ketika mobil tadi dijadikan sebagai jaminan agunan dari hutang saudara kita tadi, maka tidak boleh bagi yang menghutangi tadi untuk memanfaatkan mobilnya, haram. Ya, haram hukumnya. Karena ini masuk dalam riba. Masuk dalam riba. Kata para ulama kullu qardin jarra manfaah bahwa riba. Ya, setiap pinjaman yang mengantarkan seseorang untuk mengambil manfaat dari sebuah pinjaman tadi memanfaatkan misalkan uang ataupun harta yang menjadi jaminan tadi ini termasuk riba kata Nabi ataupun kata para ulama ada hadis yang menyebutkan tentang hal ini namun baik ya namun ini menjadi kaidah secara umum di kalangan para ulama kullu qardin jara manfaah bahwa riba bahwa ya, riba ya. seseorang minjamkan kepada saudaranya uang kemudian mengatakan kepada saudaranya saya mau pinjamkan anda ya satu juta namun tolong antar saya pakai motor ke pasar ya. ini riba haram hukumnya meskipun tidak bernilai uang meskipun tidak bernilai uang ya maka ini masyarakat muslimin rahimakumullah harus diperhatikan ya terkadang sepele ya namun ini telah diatur di dalam Islam sehingga kita hendaknya berhati-hati Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang lain disebutkan oleh Al-Imam Ahmad demikian pula Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man andara ma'siran ya barang siapa yang memberikan tangguh kepada saudaranya au wada'a anhu ya adallahu Allahu yaumal qiyamah fi yudhillil arsy yauma la dhilla illa dhilluh kata Nabi alaihi salatu wasalam barang siapa yang memberikan tempo kepada saudaranya yang kesulitan untuk membayar hutangnya atau dia menggugurkan hutangnya, antum nggak usah bayar hutangnya. Saya anggap lunas. Kata Nabi, barang siapa yang memberikan tempo kepada saudaranya untuk membayar hutangnya, adapun justru menggugurkan hutangnya, kata Nabi, adallahu Allahu yaumal qiyamah fi dhillil arsy yauma la dhilla ila dhilluh. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan kepadanya pada hari kiamat di bawah naungan arsy Allahu Jalla wa ala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali dengan Allahu Jalla wa. Nah, ini keutamaan besar. Ya. Bagi orang yang memiliki harta. Ya. Maka ini masyarakat muslimin rahimakumullah. Ini ya, beberapa hal yang terkait dengan orang yang memiliki harta. Sekarang terkait dengan orang yang berhutang. Ya. Orang yang berhutang. Kalau yang pertama tadi orang yang memiliki harta, adab-adabnya, ya. Demikian pula keutamaan-keutamaannya. Maka sekarang kita pindah kepada bagian yang kedua yaitu orang yang berhutang. Ini juga harus memperhatikan adab-adabnya. عاشر المسلمين رحمكم الله Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, Al Harith bin Rib'i radhiyallahu taala anhu beliau mengisahkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qama bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam suatu hari berdiri di hadapan para sahabat. Fadzakara annal jihad fi sabilillah wa annal imana afdalul a'mal. Di mana beliau alaihi salatu wasalam menyebutkan bahwa jihad fi sabilillah demikian pula iman kepada Allah ini merupakan amalan yang paling afdal. Faqama rajulun minal muslimin. Maka berdirilah seseorang dari kalangan kaum muslimin seraya mengatakan ya Rasulullah wahai Rasulullah araaita in kutiltu fi sabilillah tukaffaru khataya tukaffaru anni khataaya wahai Rasulullah apakah apabila saya terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanku? Faqala Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Na'am." Kata Nabi, iya. Bisa menghapus kesalahan-kesalahanmu. In kutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasib mukbilun ghairu mudbir. Apabila engkau meninggal, wafat di dalam berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sabirun muhtasib, Anda sabar dan ihtisab mengharapkan ganjaran Keriduan Allah Subhanahu wa taala mukbilun ghairu mudbir. Dalam kondisi senantiasa menghadap kepada pasukan musuh dan tidak mundur kecuali dengan perintah amir pimpinan jihad maka apabila engkau terbunuh kata Nabi bisa menghapus kesalahan-kesalahanmu maka ketika menyebutkan hal ini Nabi bertanya lagi faqala Rasulullah alaihi salatu wasallam kaifa qulta tadi kamu ngomong apa? Ya. Maka sahabat tadi pun mengulangi ucapannya lagi. Ya Rasulullah, ara'aita in kutiltu fi sabilillah kafaru anni khataayaya. Wahai Rasulullah, apakah apabila saya terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hal itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahanku? Faqala Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Na'am." Iya in kutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasib mukbilun ghairu mudbir ya. kata Nabi iya betul apabila engkau terbunuh jalan Allah itu bisa menghapus kesalahan-kesalahanmu tapi dengan catatan engkau bersabar ikhtisab, mengharapkan jannah Allah ridha Allah subhanahu wa ta'ala maju dan tidak mundur Kemudian kata Nabi, dia tambahkan, ya, Nabi tambahkan illadain kecuali hutang. Ya. Fa inna Jibril fa inna Jibril alaihi salam ya, qala lidzalik karena Jibril alaihi salam ya, memberitakan kepadaku tentang hal itu. Adanya tambahan, jadi adanya ralat. Pertama dengan yang kedua. Ada tambahan apa? Bahwa yang menghalangi seseorang untuk diampuni dosa-dosanya meskipun dia mati di medan jihad jihad yang syar'i bukan jihad asal jihad ya tapi jihad fi sabilillah betul-betul li'ila kalimatillah meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala membela agama Allah ya, ternyata yang menghalangi ya adalah dain hutang ya, hutang dalam hadis yang lain disebutkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Yughfaru lisyahid kullu dhanbin illa ad-dain." Ya. Bahwa seseorang yang syahid meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala diampuni baginya seluruh dosanya Ya tentunya dengan syarat tadi, dia ikhlas dalam berjihad, sabar, ikhtisab ya. kemudian maju dan tidak mundur, maka diampuni seluruh dosanya kecuali hutang. Ya. Kecuali hutang. Dalam berita yang lain disebutkan al qatul fi sabilillah yukaffaru kullu syai'in illa dain bahwa terbunuhnya seseorang di jalan Allah itu bisa menggugurkan seluruh kesalahan-kesalahannya kecuali hutang. Jadi ini ternyata yang menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam jannah meskipun anggap dia itu meninggal di dalam medan jihad fisabilillah yaitu hutang. Ya. Luar biasa. Menunjukkan apa? Besarnya masalah ini. Mengapa demikian? Dosa sebesar apapun ketika seorang meninggal dalam kondisi berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, itu bisa gugur semuanya kecuali hutang. Ya. Kecuali hutang. Kata para ulama menyebutkan dalam satu kaidah ya, bahwa hukukullah mabniyatun alal musamahah wa hukukul ibad mabniyatun al musyahah bahwa hukum-hukum yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas musamahah, adanya ampunan, adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dia berji, apa dengan syarat dia bertobat. Ya. Seorang sebesar apapun dosanya selama masih hidup dan mau bertobat bisa gugur dengan syarat ikhlas dan meninggalkan perbuatan kemaksiatannya. Kenapa? Karena hukum kemaksiatan itu terkait antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan antara hukum ya, seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas apa? Musamahah. Ampunan. Allah itu Ghafur Rahim. Dengan syarat dia itu taubat. Ya, betul-betul taubat dan nasuha. Beda dengan hak antar hamba. Itu dibangun di atas musyahah, adanya pertentangan saling tarik menarik artinya harus ditunaikan tidak boleh tidak harus dibayar ya. jadi kalau misalkan ada seseorang ya, meminjamkan kepada saudaranya sejumlah uang ya, kemudian dia tobat dari kesalahan-kesalahannya meninggal dalam kondisi punya hutang maka ketika dia bertobat mungkin dosanya bisa gugur bersih tapi hak antara dia dengan saudaranya ini tidak gugur ya, dengan taubat, tidak gugur. Harus dengan apa? Dibayar hutangnya. Nah sekarang kalau misalkan di dunia, ya, di dunia mungkin ketika dia punya uang bisa dia bayar. Namun ketika di akhirah dalam kondisi belum terbayarkan hutangnya, gimana nasibnya? Tergantung dia. Dan bisa jadi akan diambil kebaikan-kebaikannya untuk menutupi utangnya. Kenapa? Karena harta pada hari itu nggak bermanfaat. Ya. bermanfaat. Pada hari kiamat yang bermanfaat adalah amalan soleh. Sehingga pada hari kiamat yang kita butuhkan adalah amalan soleh, bukan harta, bukan rumah, bukan anak, keluarga dan yang lainnya. Tidak. Yang kita butuhkan pada hari kiamat adalah amalan soleh, sehingga ini yang menjadi modal Ya. Bagi seorang untuk bisa menutupi kekurangan-kekurangan dia terkait dengan hak hamba. Terkait dengan hak hamba. Kalau dia dulu mungkin pernah memukul saudaranya dalam kondisi saudaranya tidak ridho, ya, maka dia simpan. Ya. Maka nanti pada hari kiamat yang ditagih, yang diminta adalah amalan solehnya. Betapa ruginya. Demikian pula ketika seorang punya hutang, ya, dia tergantung. Oleh karena itu dalam hadis yang lain, yang diriatkan oleh Al-Imam Ahmad demikian pula Tirmidzi dihasankan oleh Syalban rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nafsul mu'min muallaqatun bidaini hatta yuqda'an bahwa jiwa seorang mukmin pada hari kiamat itu tergantung ya masih bergantung belum jelas dengan dayanya, dengan hutangnya sampai dibayarkan hutangnya. Ya, sampai dibayarkan hutangnya. Oleh karena itu, ya, alhamdulillah ya saya dengar di sini sudah daurah faraid, ya. Apa di antara hak-hak yang harus ditunaikan sebelum seorang bagi warisan? Apa? Bayar hutang. Kenapa? Ini berbahaya kalau dibiarkan. Bisa menghalangi seorang untuk mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena hutang. Bahkan hutang lebih didahulukan daripada apa? Wasiat. Ya, daripada wasiat. Betul ya? Ada lima hak kan yang harus ditunaikan ketika seorang meninggal. Ya. Entah itu dana penyelenggaraan jenazah, kemudian hutang-hutangnya terkait dengan warisan dan yang lainnya. Ya. Dibahas dalam ilmu faraid. Alhamdulillah sudah tamat kan? Sudah tamat. Baik. Maka ini ma'asyur muslimin rahmukumullah. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya sebagai penutup insyaallah taala dalam hadis yang diratkan oleh Imam Al-Bukhari demikian pula Imam Ahmad dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man akhadha amwalan nas ya, yuridu qada'ahu qadallahu an wa man arada atau wa man akhadahu yuridu itlafaha atlafahu Allah barang siapa yang mengambil harta manusia pinjam misalkan dan dia menginginkan untuk eh, membayarnya mengembalikannya maka Allah akan bantu dia untuk bisa membayarnya. Adanya niat untuk apa? Mengembalikan. Allah bantu dia. Kalau Allah yang bantu, ya, meskipun seluruh kampung menghalangi, nggak bisa. Seluruh manusia untuk mencegahnya nggak bisa. Allah bantu. Allah Rabbul Alamin. Allah Raziq. Allah Razak. Dul Quwwatil Matin. Allah yang maha memberikan rizki. Allah bantu dia. Namun barang siapa kata Nabi, "Waman akhadahu yuridu itlafaha atlafahu Allah." Barang siapa yang mengambil harta manusia dengan tujuan dengan keinginan untuk menghilangkan harta saudaranya, nggak mau bayar, ya. ya. nggak ada niatan, ya. maka kata Nabi, Allah hilangkan hartanya. Allah jadikan dia bangkrut. Ya. Allah nggak bantu dia betapa ruginya masyarakat muslimin rahimakumullah oleh karena itu ya, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan seperti yang diriatkan oleh Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu taala anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la tukhifu anfusakum ba'da amnihum ba'da amniha ya Kata Nabi, "La tukhifu anfusakum ba'da amniha." Jangan jadikan ataupun jangan menakut-nakuti jiwa-jiwa kalian wahai manusia, wahai kaum muslimin secara khusus setelah jiwa itu merasakan tenang. Kata Nabi, "La tukhifu anfusakum ba'da amniha." Jangan kalian menakut-nakuti jiwa-jiwa kalian, diri-diri kalian setelah jiwa itu merasakan tenang. Qalu Para sahabat bertanya, "Wa madzaka ya Rasulullah? Apa sesuatu yang menakut-nakuti jiwa seseorang?" Kata Nabi, "Adain." Ya, hutang. Ya. Orang kalau punya hutang, tenang nggak hidupnya? Enggak. Ya. Enggak tenang. Kalau dia punya keinginan untuk apa? Untuk membayar. Beda kalau seorang pinjam tanpa ada keinginan untuk bayar, tenang-tenang saja. Iya enggak? Tenang-tenang saja. Maka ini perhatian masyarakat muslimin rahimakumullah. Sekecil apapun, maka jangan sampai hutang kecuali terpaksa. Ya. Kecuali terpaksa itu pun harus ada niatan untuk bayar. Ya. Jangan mentang-mentang kita sebutkan keutamaannya sudah. Tidak apa-apa orang yang hutang kan nanti kan dapat pahala banyak. Iya, <laughs> itu perasaan anda, tapi perasaan saudara anda nggak tahu. Ya. Yang seperti itu hendaknya dimiliki bagi yang punya harta yang meminjamkan uang, tapi bagi yang menghutang atau bagi yang hutang ya, perasaannya dibalik punya rasa takut ya, jangan merasa tenang jangan merasa tenang ini maksud muslimin rahimakumullah. eh, sedikit dari apa yang disebutkan Rasulullah SAW terkait tentang masalah ini sehingga mudah-mudahan ini memberikan gambaran kepada kita terkait dengan adab-adab hutang piutang Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini mudah-mudahan bermanfaat manfaat wa akhiru da'wana rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ila huna walhamdulillah